Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, <clears throat> ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan tentang bab al-mufti wal mustafti, berikutnya beliau menyebutkan al-ijtihad, bab tentang ijtihad. Ta'rifuhu, definisinya adalah ya, al-ijtihadu al-ijtihadu lugat lugatan badlul juhdi li amrin syaqqin. Ijtihad itu secara etimologi, secara bahasa artinya badlul juhdi, pengerahan atau mengerahkan kemampuan ya, untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang berat. Nah, ini usaha keras ya untuk mendapatkan sesuatu yang berat atau yang sulit. Nah, wastilahan adapun secara terminologinya, secara secara istilah Ijtihad ya, itu adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Pengerahan kemampuan ya, usaha keras dalam mengerahkan kemampuannya untuk meraih untuk mendapatkan hukum syar'i. Ini untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, itu eh, apa namanya? definisi ijtihad yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, Masya Allah Ta'ala dalam penjelasannya beliau mengatakan fal ijtihadu ijtihad fi syar'i dalam syariat itu secara istilah adalah nah <clears throat> ayyabdhula ayyabdhula al-insanu taqatahu wa wus'ahu liidraki hukmin syar'iyyin ya ijtihad itu secara syar'i adalah seseorang mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, usahanya untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, wa alaihi maka dari dasar ini kata beliau faman akhadha kitaban wa nadhara fihi wa hakama bima yaqtadihi hadzal kitabu falaisa bimujtahidin. Oleh karena itu, ya barang siapa yang mengambil sebuah kitab, sebuah buku kemudian dia melihat pada buku itu, kemudian dia menghukumi sesuatu berdasarkan e, konsekuensi atau keharusan dari kitab tersebut, maka orang seperti ini bukan mujtahid. Nah, bal hadza muqallidun, bahkan ini adalah seorang muqallid. Ya. Liannahu Liannahu qallada sahib bal kitabi Nah, karena dia mengikuti <laughs> pemilik kitab. Ya. Dan kata beliau, "Waman raja'al kutuba wa bahatha ma'al ulama'i fi hukmil mas'alati." Dan barang siapa yang muraja'ah, dia meneliti, dia dia mutala'ah kitab-kitab, kemudian dia melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kajian bersama dengan para ulama dalam hukum satu permasalahan hatta awsalahu dzalikal bahthu ma'al ulama'i wa muraja'atil kutubi ila idrakil hukmi fahada yusamma mujtahidan ya kalau dia meneliti, mengkaji, melakukan riset bersama para ulama dalam satu permasalahan umpamanya, sampai ya riset ini, pengajian pengkajian ini, ya penelitian ini menyampaikan dia <coughs> penelitiannya, pengkajiannya bersama dengan ulama, kemudian e, mutolaahnya terhadap kitab-kitab para ulama, ya, semua perkara ini menyampaikan dia pada satu hukum, maka ini disebut sebagai seorang mujtahid. Nah, kenapa? Liannahu badala juhdahu li hadzal amri. Karena dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan perkara ini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wal mujtahidu fil haqiqati huwal alim, kata beliau. Ini masih dalam syarah beliau ya, dalam penjelasan beliau. Seorang mujtahid itu hakikatnya adalah seorang alim, ya, seorang ahli ilmu. Nah, ammal muqallidu fasayatina annahu laisa bi'alimin bi'ijma'il ulama. Adapun seorang muqallid, muqallid itu akan akan datang nanti insyaallah pembahasannya. Sesungguhnya dia bukanlah alim, bukanlah ahli ilmu berdasarkan kesepaka kesepakatan ulama. Nah, masyaAllah Ta'ala. Baik. Kemudian kita beliau melanjutkan matan dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul kata beliau wal mujtahidu seorang mujtahid itu man badala juhdahu lidzalika. Nah, tadi ijtihad ya, pengerahan kemampuan segala kemampuan usaha untuk mendapatkan satu hukum syar'i atau mengetahui sebuah hukum syar'i. Nah, itu ijtihad. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah mujtahid. Pelakunya adalah mujtahid. Al -muj wal mujtahid kata beliau man badala juhdahu lidzalik adalah orang yang mengerahkan ya seluruh kemampuannya. Nah, berusaha keras dia berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuan dan usahanya untuk perkara itu. Ini untuk mengetahui hukum syariat tersebut. Nah, masya Allah taala. Jadi ijtihad itu perbuatannya. Nah, dari kata ijtah ijtahada ijtihad dan Nah, pelakunya disebut mujtahid. Nah, Taib. Kemudian kita beli rahimahullah syurutul ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Ya. Ijtihad ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya kata beliau awalan ayya'lama lama. Nah, ayya'lama lama min al min al adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithihi. Syarat-syarat ijtihad itu yang pertama hendaknya dia ya, seorang mujtahid itu dia mengetahui dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syar'i ya apa yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Seperti ayat-ayat ahkam ya ayatul ahkam maksudnya ayat-ayat tentang hukum-hukum. Nah, tentang hukum-hukum. Demikian pula hadis-hadis tentang hukum-hukum. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi dia mengerti ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Ya, Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fihi. Kama'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi wa ghairi wa ghairi dzalika. Yang kedua, syarat yang kedua dalam ijtihad itu hendaknya dia mengetahui sesuatu yang terkait dengan uh, sihhatil hadith wa dha'fihi, keabsahan, kevalidan sebuah hadis dan kelemahannya. Nah. Ya, kamarifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dhalika. Seperti pengetahuan, dia memiliki ilmu pengetahuan tentang isnad. Ya. Tentang uh, mata rantai periwayatan hadis. Wa rijalihi dan para perawi-perawinya. Ya, dan yang selainnya. <coughs> nah, jadi enggak gampang, ya. Harus belajar, ya, ada ilmunya. Ya, kita mau tahu satu hadis itu sahih atau dhaif, ya, itu ada uh, <coughs> ada ilmunya ya demikian pula mengetahui sanat-sanat sebuah hadis demikian pula para perawi-perawinya itu ada ada ilmunya dan ada kitab-kitabnya tersendiri walhamdulillah nah masya Allah taala jadi dia harus tahu ini yang kedua ini ya poin yang kedua poin yang ketiga ayyarifan nasikha wal mansukha wa mawaqi' al ijma'i hatta la yahku hatta la yahkum bi mansukhin al mukhalifin lil ijma'i. Nah. Hendaknya dia mengetahui an-nasikh wal mansukh, mana dalil yang nasikh sebagai penghapus ya dan mana dalil yang mansukh, dalil yang dihapus ya. Wa mawaqi' al-ijma'i dan dia harus tahu tempat-tempat perkara-perkara yang di situ ada ijma kesepakatan ulama. Supaya apa? Supaya dia tidak menghukumi ya mengambil hukum menyimpulkan satu hukum dengan ya hukum yang sudah terhapus atau jangan sampai dia menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang menyelisihi ijma, menyelisihi kesepakatan ulama. Nah, masya Allah taala. Jadi dia dia harus tahu nasihul mansukh dibikin pula mewakili mawaqi' ijma. Ya, kondisi-kondisi atau tempat-tempat di mana para ulama eh, bersepakat. Maksudnya dia harus tahu Eh, pada satu perkara di mana ulama bersepakat di situ. Nah, umpamanya ada satu ada satu masalah, masalah A umpamanya, dia harus tahu oh ternyata dalam masalah A ini ada ijma, ada kesepakatan ulama. Nah, kenapa? Kalau dia tidak tahu di situ ada ijma, jangan sampai nanti apa? Dia menghukumi sesuatu ya. Umpamanya dalam masalah A, dia hukumi sesuatu eh, dia dia dia, dia menghukumi A ini menyelisihi ijma ulama padahal ulama sudah ijma di situ. Nah, Masya Allah Ta'ala ia harus mengerti tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, ayya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin aw taqyidin aw nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalika. Nah, hendaknya dia mengetahui sang mujtahid itu mengetahui ya sesuatu dari dalil-dalil tersebut sesuatu yang ya hukum bisa berbeda-beda di dalamnya ya. berupa taksis pengkhususan atau takyid ya. dibikin atau yang atau yang semisal dengannya supaya dia apa supaya dia tidak menghukumi sesuatu yang menyelisihi hal tersebut nah masya Allah taala jadi ya, harus mengerti juga eh, tentang eh, taksis takyid dan seterusnya nanti akan disebutkan sebutkan juga pada poin yang kelima nah masya Allah taala karena ada dalil ya, ada dalil umum ya. Ya. Atau eh, nah, dalil umum <coughs> kemudian ada dalil yang lain mentaksis dalil umum itu sehingga tidak berada dalam keumumannya lagi. Nah, atau dalil yang mutlak. Ya, ada dalil lain, ya, ada dalil lain yang mentakyid dalil tersebut. Nah, masya Allah taala. Ini sudah berlalu pembahasannya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu dalam eh, pelajaran kita ini. Nah, alhamdulillah. Nah, ya pembahasan tentang taksis, takyid, mutlak, muqayyad dan seterusnya itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Makanya nanti beliau sebutkan. Nah, poin yang kelima kata beliau, ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bi bidalalatil dalalatil alfazi kal'ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wa nahwi dhalika liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalatu yang kelima dia harus mengetahui lughah bahasa ini yani bahasa Arab maksudnya nah dan usul fikih ya dia harus tahu lughah bahasa Arab dan usul fikih ya yang terkait dengan dalalatul alfadhi dalalat ya, dalil-dalil dari lafat penunjukan dari lafat tersebut. Nah, seperti al-am, al-khas, al-mutlak, ya, dalil yang muqayyad atau yang mujmal atau yang mubayyan dan yang lain-lainnya atau yang semisal dengannya. Supaya dia menghukumi sesuai dengan uh, konsekuensi dalalah tersebut, dalalah tersebut, ya, dalalah dari dalil tersebut. Nah, masya Allah taala. Ya, makanya ini uh, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sering saya ulang-ulangi ya bahwasanya mustahil bagi seorang uh, yang tidak mengerti bahasa Arab untuk bisa berdalil ya, beris mengambil sebuah istimbat ya atau setidaknya uh, dia berhukum uh, dia menentukan satu hukum atau memilih satu hukum kalau dia tidak mengerti bahasa Arab ini dasarnya dibikin pula usul fikih ya dan aib bagi seorang uh, orang seorang yang dipanggil ustadz ya, dia diustadkan disebut sebagai ustad ya, tapi dia tidak mengerti bahasa Arab ini aib nah Allah musta'an nah, ini banyak di negeri kita sangat banyak orang-orang seperti ini ya apalagi sudah tampil di YouTube tampil di TV masya Allah ya bahas ini bahas itu apalagi dia berbicara tentang terorisme dia baca kitab saja salah-salah ya baca baca judul judul kitab aja salah kemudian dia salah-salahkan juga ya sebagian orang-orang yang melakukan terorisme dan segala macamnya atau orang-orang eh, apa namanya yang terkontaminasi dengan paham teroris atau paham khawarij ya gara-gara katanya membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya subhanallah kemudian diambil kesimpulan apa kitab Durrul Saniyah itu ya kumpulan-kumpulan fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sumber teroris atau di situ teroris mengambil ajaran atau sumbernya. Subhanallah. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri baca kitab saja nggak beres. Nah, bagaimana dia mau menghukumi kitab ad durr Saniyah ya yang berisi belasan jilid kitab ya. Dia sendiri baca judulnya saja salah-salah. Bagaimana dia mau baca semuanya dalam satu kitab itu kemudian dia ambil kesimpulan ya ke sana kemari subhanallah. Ya membuat fitnah di mana-mana dan ini Semuanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Allah akan tanya dia tentang apa yang dia perbuat. Ya. Apalagi sampai memfitnah alim, salah satu alim dari kalangan para ulama kaum muslimin. Nah, <coughs> jadi dia harus mengerti bahasa Arab dan dia harus mengerti usul fikih. Yang keenam, ayyakuna indahu kudratun yatamakkanu biha min, min istinbatil ahkami min adillatiha. Dia memiliki kemampuan ya agar dia e, mampu untuk melakukan istimbat ya melakukan istimbat pengambilan dalil dalil-dalil hukum dari dalil-dalilnya nah Masya Allah Ta'ala ini enam poin yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah Ta'ala wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi au fi mas'alatin min masailihi dan ijtihad itu ya qad yatajazza. Nah, yatajazza itu maksudnya terbagi-bagi. Jadi nggak nggak harus dia dikatakan seorang mujtahid di, di, di seluruh permasalahan agama. Karena orang yang seperti ini sangat langka, ya. Tapi terkadang ijtihad itu ada pada bab-bab tertentu. Fayakunu fi babin wahid. Maka bisa jadi ijtihad itu pada satu bab tertentu umpamanya. Ya. Dari bab-bab ilmu yang ada atau di sebuah satu masalah di antara masalah-masalah yang ada. Nah, masya Allah taala. Karena ada ada bisa jadi ada orang <coughs> ya dia mujtahid dalam satu permasalahan umpamanya dia dia mutamakin dia hebat ya dia dia dia uh, menguasai ilmu faraid umpamanya ilmu warisan ya tapi kalau bicara masalah hadis ya bicara masalah uh, yang lainnya lemah dia nggak nggak bisa tapi dalam masalah faraid dia punya ilmunya, dia dia dia hafal bahkan dia punya bahas ya punya eh, kajian-kajian uh, atau riset-riset ilmiah tentang faraid, maka orang seperti kita katakan dia mujtahid dalam masalah itu saja. Nah, terkadang bisa terjadi seperti itu. Atau ada seorang alim di kalangan ulama yang dia memang mutakhassis dalam ilmu hadis umpamanya. Ya, mutakhassis dalam ilmu hadis. Ya. Mutabahir, dia adalah orang yang mendalami ilmu ilmu hadis. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kita katakan ya, berarti dia mujtahid apa? Dalam ilmu hadis itu. Walaupun mungkin dalam hal yang lainnya dia tidak, bisa. Tapi dalam hal itu dia dikatakan sebagai mujtahid. Ini bisa saja, bisa saja terjadi kata beliau rahimahullah taala. Nah, masya Allah taala. <coughs> Berikutnya kata Pengarang rahimahullah taala ma yalzamul mujtahid, sesuatu yang harus dilakukan oleh sang mujtahid. Yalzamul mujtahidu ay yabdhula. Ay yabdhula dari kata badala yabdhulu. Nah. Nah, badala yabdhulu. Yalzamul mujtahidu ay yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi. Ya, Seorang mujtahid itu harus untuk mengerahkan seluruh kemampuan usahanya untuk ma'rifatil haq, mengetahui kebenaran. Nah, Thumma yahkumu bima lahu. Kemudian dia menghukumi sebuah hukum sesuai dengan apa yang tampak baginya. Fa'in asaba falahu ajron. Kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqqi. Pahala satu pahala ya terhadap ijtihadnya kesungguhannya dalam mencari kebenaran itu ya yang kedua pahala atas isobatil hak karena dia menco mencocoki kebenaran nah lianna fi isobatil haqqi izharun lahu wa amalan lahu karena dalam <coughs> mencocoki kebenaran itu ada bentuk izhar menampakkan kebenaran tersebut dan mengamalkan amalan itu eh, mengamalkan kebenaran itu ya Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Tapi kalau seandainya dia salah, dia keliru, maka baginya satu pahala. Wal khata'u maghfurun lahu dan kesalahannya itu diampuni. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran." Kalau seorang hakim dia berijtihad, kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan kalau dia menghukumi satu perkara dengan ijtihadnya, ya, kemudian dia berijtihad, ya. Ternyata kemudiannya dia keliru, salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Nah, Masya Allah Ta'ala. Walaupun dia salah, kata Syekh Muhammad bin Salih al saymin rahimahullah kata beliau, "Wa hadza sharihun fi anna al-mujtahida wa in akhta'a falahu ajrun." Ini sarih tegas dari Nabi SAW Dalil yang tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mujtahid walaupun dia salah, walaupun dia keliru, maka baginya satu pahala. Kenapa? Li'annahu ta'iba wa harisa ala idrakil haqqi. Karena dia sudah capek, ya. Demikian pula dia sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ya, untuk mencapai kebenaran. Nah, walam yuwaffaq lahu dan dia tidak di, diberi taufik untuk mencapai meraih kebenaran itu. Fayakun lahu ajrut ta'bi, maka baginya pahala lelahnya kecap pahala capeknya, pahala lelahnya itu baginya. Nah, amma ajrul isabati fahuwa mahrumun minhu li'annahu lam yusib. Adapun pahala ya meraih kebenaran ya karena pahala eh, meraih kebenaran, ya, dia tidak mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak benar. Jadi kesimpulannya kalau seorang mujtahid ya dia sudah bersungguh-sungguh dia melihat dalil ya dia baca kitab-kitab para ulama kemudian ternyata ya ijtihadnya ketika dia menghukumi satu hukum ternyata dia salah di situ keliru orang yang seperti ini tetap dapat satu pahala kenapa karena dia sudah bersungguh-sungguh dia telah mengerahkan kemampuannya untuk mencapai atau meraih kebenaran walaupun dia tidak mendapatkan atau dia tidak mencocoki kebenaran tersebut. Nah, jadi pahalanya dari sisi apa? Kesungguhannya, ijtihadnya, mencari, eh, membahas, melakukan riset, kemudian eh, meneliti, mengkaji dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala capeknya, yang kedua pahala karena dia mencocoki kebenaran. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajib alaihi tawakkuf kalau tidak tampak baginya satu hukum ya sudah dicari dicari dicari dicari dicari ya ternyata dia sudah capek sudah tidak bisa ya ternyata dia tidak mampu ya tidak tidak tampak baginya hukum tersebut maka wajib bagi dia untuk tawakuf dia diam ya tidak mengambil sikap wajazat taklidu hina idin lid darurah maka boleh baginya untuk taklid ya tentang taklid ini akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang ya, di akhir pembahasan kitab ini insya Allah. Nah, boleh dia taklid. Kenapa? Hina, boleh dia untuk melakukan taklid ini taklid ya, ikut kepada satu ulama atau e, pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama pada kondisi itu karena karena darurat, karena darurat. Nah, <clears throat> Masya Allah taala. Ya. Kata beliau dalam syarahnya menjelaskan hal ini, Ya. <clears throat> Idza idza ijtahada al-mujtahidu wa nadhara fil adillati. Kalau seorang mujtahid sudah berijtihad dan dia melihat pada dalil-dalil ya dari dalil maksudnya dari dalil, dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dan dalil-dalil yang lainnya yang telah kita sebutkan. Nah. <clears throat> ya. Wa fi akhwalil ulama, dia juga sudah melihat dari dalil ucapan-ucapan para ulama, walam ya, walakin lam yatabayyan lahul hukmu, akan tetapi tidak jelas baginya hukum, yang belum tampak baginya. Nah, dalam kondisi seperti ini wajib alaihi ayyatawaqqafa, wajib baginya untuk diam dan tidak mengambil sikap falayah kumu bijtihadin, maka dia tidak dia tidak menghukumi dengan ijtihad. Nah, dengan dia tidak menghukumi dengan ijtihadnya tadi. Kenapa dia belum belum tampak baginya uh, hukum dalam permasalahan itu. Wa fi hadhihi hal wa fi wa fi hadhihi darurati Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk taklid ya. Karena kondisi darurat karena darurat. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala, Lian Allah qala fil muharramat. Karena Allah berfirman tentang perkara-perkara yang diharamkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Faman yaturra ghayra bagin" uh, Faman iturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Nah, dalam dalam dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu boleh untuk dimakan, yang penting dia apa? Bukan niatnya untuk uh, melakukan dosa, ya. <coughs> dalam kondisi kelaparan, dia mau makan tapi tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, ya. Maka boleh bagi dia untuk makan makanan yang haram tersebut. Karena apa? Karena darurat. Kalau dia nggak makan bisa mati dia. Ya, umpamanya orang yang kelaparan nggak ada makanan, kecuali ada babi di situ. Boleh tidak? Boleh nggak dia makan babi itu? Darurat. Ya, kalau dia tidak makan bisa mati. Boleh dia makan babi, makan. Nah. Tapi kalau daruratnya sudah hilang, tidak boleh lagi dia makan babinya. Nah, di dalam kondisi darurat seperti ini boleh. Nah, dalam perkara yang haram dibolehkan. Ya. Hakada aidon al-mujtahid. Demikian pula sang mujtahid, idza lam yastati' ay yatawassala haqqi fi ma yara. Jika dia tidak mampu untuk sampai kepada kebenaran, dia tidak mampu untuk meraih kebenaran pada perkara yang telah dia lihat, yang telah dia lakukan, yang sudah dia bahas, dia sudah teliti, dia sudah mengkaji, ternyata belum tampak baginya kebenaran, dia belum mampu untuk sampai kepada kebenaran tersebut, fa innahu yajibu alaihi ayyataqaf Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk tawakuf, dia berhenti, dia diam, dia tidak mengambil sikap. Wahina idin yuqallidu darurah Dan dalam kondisi seperti ini dia taklid kepada ulama lain ya karena darurat. Liqaulihi liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ini ahli ilmu ya in kuntum la ta'lamun kalau kalian tidak tahu surah An-Nahl ayat 43 nah adapun pembahasan taklid jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya pembahasan terakhir di kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini adalah pembahasan taklid nah Masya Allah Ta'ala Jangan beliau sebutkan uh, Apa namanya uh, Pembahasan taklid ini secara rinci Demikian pula Eh, pembagian-pembagian taklid, jenis-jenis taklid, ya. Demikian pula uh, tentang fatwa muqallid uh, juga apa namanya? Beliau sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan akan datang insyaallah taala rinciannya di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kemudahan untuk kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis.